والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد نعم من أسمائه الحق juga المبين mubin <clears throat> الحق Kalimat ini disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat An-Nur ayat 24. 25. Yawma idhi yuwafihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin. Surat An-Nur ayat 25. juga dalam surat Toha ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haq Al-Malik Al-Haq <clears throat> Surat Al-Hajj ayat 62 Dalika bianna Allah huwal haq. Sama dengan surat Luqman ayat 30. Dalika bianna Allah huwal haq. Dalam surat Al-An'am juga disebutkan ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق dan ayat-ayat yang lainnya disebutkan sampai di dalam 10 tempat kalimat al-haq ini disebutkan terkait dengan pendalilan mereka sebagai al-asmaul husna Nanti dicari dalam surat Yunus ada dua tempat. Surat Al-Kahfi, surat Al-Hajj ayat 62 tadi. Juga di dua tempat surat Al-Hajj satu lagi. Kemudian surat Al-Mu'minun, Fata'alallahu al-Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ayat 6 surat An-Nur. Nah, itu beberapa tempat <clears throat> menyebutkan tentang nama Allah Al-Haq. Secara bahasa, secara bahasa al-haq itu naqidul batil, lawan dari kebatilan. Al-haq itu lawan dari al-batil. Dalam bahasa Arab al-haq itu di artinya adalah sesuatu yang tetap dan tidak akan berkurang ataupun hilang. Sesuatu yang tetap tidak akan berkurang ataupun hilang. Lawannya adalah alba al-batil yang pasti dia sirna. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila karena zahuq. Nah, sifat al-batil itu zahuq, pasti lenyap. Al-haq itu sesuai dengan namanya. Nah, satu sisi Sisi lain yang apa namanya dari segi bahasa juga, dari segi bahasa juga, al-haq itu makna asalnya adalah makna asalnya adalah al-mutabaqah wal muwafaqah. Mutabaqah dan al-muwafaqah. Kecocokan dan kesesuaian, kecocokan dan kesesuaian secara bahasa. Nah. nah terkait dalam bentuk kalimat misalnya haqqal amru haqqal amru wa yahiqqu haqqa yahiqqu al-amru. Artinya apa? Sara haqqan wa thabata. Nah. Sara haqqan wa thabata. Dia menjadi sesuatu yang pasti dan tetap. Atau menurut Al-Azhari dalam as-sihahnya mana al-haq itu artinya bisa diartikan ia yajibu wujuban. Wajabah yajibu wujuban. Bisa diartikan pasti, sesuatu yang mesti. Nah, ini al-haq. Baik. Sekarang makna nama ini terkait dengan eh, nama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang dinukilkan adalah perkataan Ibnu Jarir terkait dengan tafsir dalam surat Yunus. Tumaruddu مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maula mereka yang hak. Ini yani orang-orang musyrikin pada hari itu nanti ayat ke berapa tadi? 6. Surat Yunus ayat 30 bisa. Surah Al-An'am ayat 62. Maknanya mirip, kalimatnya mirip. Kalau yang sumarudu ini dalam surat Al-An'am. Nah, orang-orang musyrikin itu dikembalikan pada hari itu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa rabbuhum wa malikuhumul Haq, yang Allah itu adalah Rabb mereka, pencipta, penguasa, pemilik, dan malikuhum raja mereka yang sesungguhnya pemilik penguasa mereka yang sesungguhnya la syakka fihi ya, tidak ada keraguan padanya Nah, Al-Khattabi menyebutkan makna al-haq yaitu huwa al-mutahaqqiq al-mutahaqqiqu wujud kaunuhu wa wujuduhu. Ini dari secara bahasa tadi, kembali tadi. Ini bahwa al-haq itu sesuatu yang tetap ya dan tidak akan berkurang. Nah, ini diartikan oleh Al-Khattabi seperti itu. Wa al-haqqu huwal mutahaqqiqu kaunuhu wa wujuduhu. Nah, yaitu yang nyata, mutahaqqiq, Ya, mutahaqqiq itu sesuatu yang terbukti keberadaannya. Terbukti wujudnya ada. Kan nggak harus mesti tertangkap oleh panca indera, tapi dia ada. Tapi dia ah, ada. Gimana ini? gampang kan? Udahlah. Hmm, itu sudah artinya logika sederhana saja. Kalau dulu orang apa namanya orang PKI komunis menyatakan coba Allah itu tidak ada. Dibalas sama muridnya. Pak Guru saya nggak melihat akal Pak Guru. Pak, Pak, Pak Guru nggak punya akal. ya. Kenapa saya nggak melihat akal Pak Guru? Enak kan? Nah, tapi ada kan akal itu? Dengan apa kita membuktikannya dia ada? Nah. Baik. Nah, orang Badui ditanya, gimana kamu membuktikan Allah itu ada? Subhanallah. Al-ba'rah tadullu alal ba'rir. Al-athar tadullu alal masir. As-sama zatu, zatu abraj wal bihar dzatu amwaj wa hal tadullu ala sami'in basir? Logika yang sederhana, sederhana karena itu sudah terpasri dalam diri manusia. Gimana kamu mau menanyakan Allah itu ada atau tidak? Al-Ba'arah, kotoran unta, itu berarti ada untanya kan? Asar, jejak, itu kan pasti ada orang yang melangkah. Langit, yang punya gugusan bintang, laut dengan gelombangnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat? Wujudnya ah, ada dan pas pasti. Nah, di zaman dulu diceritakan oleh Ibnu Abil Izzi logika sederhana juga bagaimana Imam Abu Hanifah membungkam orang-orang ahli filsafat sumaniyah yang mengingkari adanya Allah tidak langsung ditemui. Nanti keesokan harinya bertemu, saya sedang membayangkan memikirkan adanya sebuah kapal tidak ada ABK-nya, awak anak buah kapalnya tidak ada. Kapal itu mengangkut barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, menurunkan barang, makanan, minuman, perabotan, semualah barang-barang yang diperlukan dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu saja tidak ada anak, tidak ada manusia yang mengendalikan dan menyupirin jadi nahkodanya. Kalau sekarang mungkin bisa kan, ada remote, ya yeah. dari jarak jauh bisa. Kalau dahulu, nah, tidak mungkin kata orang-orang Sumania ini. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengendalikannya, pasti ada yang jadi nahkodanya, ada jadi anak buah kapalnya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal seperti itu aja makhluk benda kecil itu aja kalian tidak percaya, mesti ada yang mengaturnya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Yang begitu teratur, yang begitu sempurna, begitu indahnya. lagi kafar. Terdiam orang-orang kafir tersebut. Nah, nggak bisa terbantah. Nah, dan bahkan salah satu mungkin belum ada singgung nanti di sudah tambahkan. Salah satu di antara kenapa alif lam di dalam kalimat Allah itu tidak terbuang. Itu bukan alif lam ta'rif semata. Tapi dia menggantikan hamzah. Kasrah yang ada pada kata asalnya al-ilah. Ini kata Imam Subawai. Nah, al-ilah. Dibuang. Kemudian lam yang pertama al diidhamkan ke lam yang kedua fathah. Jadi Allah. <coughs> Dan salah satu keistimewaan lafziyah nama Allah lafzul jalalah, dia tidak dibuang ketika dia bertemu dengan huruf nida. Sementara huruf-huruf yang isim-isim yang lain, kalau isim itu isim yang marifat dengan al itu harus akan hilang, gugur alnya ketika bertemu dengan ya an nida, huruf nida. Sehingga nggak mungkin orang itu akan mengatakan ya ar-Rahman tapi kita mengatakan apa? Ya Rahman. Ya Karim. Nah, tetapi kepada Allah Malafdul Jalalah Allah tetap kita menyebutnya Ya Allah. Salah satu rahasianya disebutkan dalam Nisanul Arab itu menunjukkan bahwa ma'rifatuhu mengenal Allah itu ya pengenalan tentang Allah itu adalah bersifat dawam terus tidak akan mungkin lepas dan dia memang lafaz ini merupakan a'raful ma'arif seperti yang dikatakan oleh Imam Syubawi. Nah, ya. menunjukkan bahwa lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Nah. <clears throat> Alif lamnya itu tidak hilang sama sekali. Itu salah satu keistimewaan. Ya. Sisi yang lain disebutkan alif atau hamzah Keluarnya dari mana? Di bagian yang terdalam. Yang belajar tajwid, makharij. A. Ah, iya kan? Dari mana? Karena jantung. Hak yang keluar itu juga dari paling dalam. Kata mereka, jadi nama Allah itu asalnya itu memberi pengaruh besar dalam jantung, dalam kalbu seseorang itu dia Allah <laughs> wallahu alam tapi mereka kan biasa seperti itu ahli-ahli nah, bahasa <clears throat> ya ahli mantik itu nah, cuma dinukil memang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya, sekitar untuk menyebutkan ini keajaiban lafaz Allah secara lafaz itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 10 anda itu cuma disebutkan di dalam kitab yang lain Al-Jala'ul Afham. Di antara naik. <clears throat> ya. Baik, nah sekarang Nah. Wa kullu shayin sahha wujuduhu wa kaunuhu fa huwa haqqun. Kata Imam Al-Khattabi, Al-Khattabi, segala sesuatu yang sah benar keberadaannya, wujudnya, maka itu adalah hak. Maka itu adalah hak. <clears throat> nah, secara bahasa juga kalau apa, yani al hak itu terkait juga dengan nama Allah yaitu ma la yasa'u inkaruhu ma la yasa'u ingkaruhu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin diingkari, tak boleh diingkari, tidak bisa diingkari juga bahkan. nah, tidak mungkin diingkar, diingkari. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin diingkari kecuali orang mukabar, orang-orang yang sombong, yang tertutup mata hatinya. Ya. Nah, dari kalangan orang-orang ateis, Ya mereka cuma bukan mereka nggak bisa mereka mengingkari. Ya sebetulnya cuma karena kesombongan dan hawa nafsu membuat mereka menolak dan mengingkar mengingkarinya. Padahal mereka tahu seperti ini juga dihadapkan kepada Firaun. <clears throat> Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa Mereka mengingkari ayat-ayat yang datang kepada mereka dibawa oleh Nabi Musa padahal mereka meyakininya mereka mengingkarinya dengan penuh kesombongan dan penentangan. Nah. Nah. nah seperti itu juga di mana-mana lain yang disebutkan oleh para ulama lain termasuk Imam Ghazali juga Ibnul Athir dalam An-Nihayahnya. Nah, terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu la syakka fihi la raib. Boleh dikatakan seperti itu, Alladhi la syakka fihi la raib. Tidak disangsikan dan tidak diragukan lagi la fi dzatihi baik pada zatnya tidak akan mungkin diingkari keberadaan zat Allah wala fi asmahi wa sifatihi juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah wala fi uluhiyatihi Bahkan juga wala fi rububiyatihi. Wala fi rububiyatihi. Fahuwal ma'budu bihaqqin. Fahuwal ma'budu bihaqqin. Maka Allah itu adalah al-ma'bud bihaq. Wala ma'buda bihaqqin siwahu. La ma'buda bihaqqin siwahu makna la ilaha illallah maka fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun wa dinuhu wa syar'uhu haqqun wa akhbaruha wa akhbaruhu kulluha haqqun wa wa'duhu haqqun wa liqa'uhu haqqun ini Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nama Allah al-haq ini Allah itu adalah maka Allah tabaraka wa taala adalah hak nama-nama dan sifat-sifatnya adalah hak pasti dan benar af'aluhu wa aqwaluhu perbuatannya dan perkataannya pasti dan benar. Artinya perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada yang salah. Nah. Tidak ada yang keliru. Wa aqwaluhu haqqun dan perkataan Allah itu adalah hak. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah. Wadinuhu wa syar'uhu haqqun. Agamanya dan syariatnya adalah hak. Sesuatu yang pasti be dan pasti benar. Yang ada tetap dan pasti pasti benar. Wa akhbaruhu kulluha haqqun. Berita-berita tentang Allah yang datang dari Al-Qur'an yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak. Nah, penjelasan dari Rasulullah bahwa bahkan ini hadis-hadis Rasulullah menerangkan tentang Allah seperti yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fa hadha haqqun yaquluhu as masduq wa ma yantiqu 'anil hawa wa huwa a'lamun nas bi rabbih Nah, laisa kamitslihi syai'. Allah menerangkan tentang dia. Wa wa'duhu haqqun dan janji Allah pasti. Janji Allah itu pasti dan benar. Wa huwa la yukhliful mi'ad. Dia menjanjikan untuk orang-orang yang beriman. Wa kana ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina, Sesuatu yang pasti. Kalau tadi ada makna wajib, adalah sebuah kemestian dan sebuah keharusan. Allah yang menetapkan untuk dirinya wajib Kewajiban itu Allah yang menetapkan pada dirinya, bukan kita. Tapi Allah nyatakan, pasti jangan khawatir orang-orang yang beriman. Allah pasti akan menolong dan membela mereka. Inna lanansuru rusulana walladina amanu yauma yaqumul ashhad. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Usaha orang-orang yang beriman. Perjuangan orang-orang yang beriman mereka tidak akan musnah sekaligus. Tidak akan mungkin musuh-musuh mereka akan bisa bersatu menghadapi mereka. Tidak akan berani orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berani menghadapi kaum muslimin bersatu padu seluruh dunia. Tidak akan berani. Karena tahu itu kehancuran bagi mereka. Itu kehancuran bagi mereka kalau mereka semuanya bersatu padu. Nah, semua. tapi cara mereka tidaklah langsung menghancurkan kaum muslimin, dipretelin kaum muslimin itu, nah, digerogoti keyakinannya, ditipu dengan dunia yang mereka sodorkan. Punya gelar, punya titel, ngapain kamu kalau nah, tidak manfaatkan? Untuk apa belajar agama punya gelar seperti itu besarnya, hebatnya? Mau Makan apa kamu dari kitab? Belajar agama Nah, terutama para para syabab. Nah. Sementara mereka sendiri berjuang mempelajari senjata apa yang bisa menghancurkan kaum muslimin. Mereka pelajari, ya. Yang bisa menghancurkan kaum muslimin adalah dengan mereka di, nah, berusaha sekali nah juga apa artinya mereka mempelajari apa yang membuat kaum muslimin itu kuat mereka masuk dari sana berusaha untuk menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari sumber agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah sementara mereka sendiri mempelajarinya untuk apa mengacaukan pemikiran kaum muslimin anak-anak kaum muslimin membuat mereka ragu dengan agama mereka sendiri dan saat ini mereka Nah, boleh dikatakan nah kelihatannya berhasil pada sebagian sisi. Ya, tapi Allah menyelamatkan. Nah, Allah pemilik dakwah ini, Allah pemilik agama ini. Nah, Allah dan Allah sudah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan membiarkan umat Nabi Muhammad SAW itu hancur sekaligus nah, walaupun seluruh musuh mereka bersatu bersatu padu. Wa'duhu hakun, waliqa'uhu hakun. Pertemuan dengan Allah itu pas pasti. Pertemuan dengan Allah itu pas pasti. Masing-masing kita akan nah yukallimuhullahu bainahu wa Allah, baina rabbi laisa bainahu wa bainahu turjuman setiap kita akan dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al hatta yus'al an arba tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya empat perkara nanti tentang masa mudanya, kekuatannya, untuk apa dia gunakan kekuatan fisiknya, akalnya, kesehatannya, untuk mengabdi kepada Allah, untuk membela agama Allah, atau untuk sesuatu yang sia-sia, hanya untuk dunia, kecerdasannya, kepandaiannya, kekuatannya, apakah nanti yani kemudian usianya, waktunya, untuk apa dia habiskan waktunya, umurnya, ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? Untuk apa dia cari uang? Dari mana dia cari uang? Kemana dia belanjakan uang tersebut? Nah, dan itu kita pasti akan setiap masing-masing kita akan menghadap menghadap Allah. Maka diingatkan oleh Fudail bin Iyad jika menafsirkan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menerangkan makna ayat ini, kalau kamu yakin bahwa kamu adalah milik Allah, maka yakinilah bahwa kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau kamu yakin kamu bertemu dengan Allah, yakinlah bahwa kamu pasti akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu yakin kamu berdiri di hadapan Allah, maka yakinlah kamu pasti akan ditanya oleh Allah dimintai pertanggungan jawabnya. Seorang mendengar itu dari Khurasan, dari Afghanistan, bertanya kepada beliau rahimahullah, "Famal hilah?" Lalu apa daya kita untuk menghadapi itu? Perbaiki apa yang tersisa. Sisa umur yang kita masih miliki ini perbaiki. Maka yang lain-lain sebelumnya itu akan terhapus. Perbaiki itu. Nah. persiapkan be bekal. Nah, wadinuhu wa syar'uhu haqqun. Agama Allah ini adalah agama yang benar, syariatnya ini adalah syariat yang benar. Dakwah ini adalah dakwah yang diemban yang disebarkan dakwah salafiyah itulah dakwah Islam yang sebagaimana Rasulullah SAW bawa yang dipahami oleh para Salam dan inilah yang benar. Allah pemilik dakwah ini pasti akan membela dan Allah pun juga menyatakan akan membersihkan. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan ini makna dari al-haq tadi wa aqwaluhu haqqun dan Allah mengatakan wa makana kana Allahu liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan biarkan kamu wahai orang-orang yang beriman seperti kamu keadaan kamu sekarang ini. Bergabung bersama kamu dalam barisan kamu orang-orang yang bukan dari kalian. Bukan termasuk kalian, akan Allah bersihkan. Akan Allah pisahkan yang khabith dari yang tayyib sehingga tinggal yang tayyib ini. Salingan itu makin makin kecil sekarang. Luar biasa rapatnya. Dulu besar sehingga banyak yang tersaring, terbuang. Juga, tapi sekarang makin mengerikan lagi, makin mengerucut, makin halus. Hal-hal yang tidak kita sangka terbongkar, makin terbong, terbongkar. Nasallallahu salam wa afiyah. Nah, itu makna hadis disebutkan oleh beliau rahimahullah Syekh. Fa'ausafuhu al-azimatu haqqun. Dan sifat-sifat Allah yang maha agung itu adalah perkara yang hak. Wa ibadna wa af'aluhu hiyal haq. Wa ibadatuhu hiyal haq. Demikian pula liqa'uhu haqqun wa wa'duhu wa wa'iduhu. Wa'id, ancaman-ancaman Allah itu juga benar. Hati-hati. Wa'iduhu haqqun. Nah. Dan sudah berpulang dan sudah Allah peringatkan kita. Nah, selalu Allah sebutkan ya dan terenam kita harus hati-hati. Allah menyebutkan bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Apa sebabnya pangkalnya? Maksiat, dosa. dama alaihim rabbuhum bidzambihim. Nah, karena satu dosa, satu dosa yang mereka buat. akhadnahum bidzunubihim. Kami hancurkan mereka dengan kan, atau karena dosa-dosa mereka. Waminhum man arsalna alaihim hasiba. Ada yang meminhum man aghraqna Wa minhum man khasafna bihil bihimul ard. Ada yang dilempari batu, dihujani batu, ada yang di naam ditenggelamkan ke dalam bumi. Akibat do dosa. Ancaman-ancaman Allah Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Wa wailul lil musyrikin wa wailul lil mutaffifin wailul likulli humazatil lumazah أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ancaman-ancaman Allah wa hukmuhu dini wal jazai haqqun hukum-hukum Allah yang bersifat agama syariat-syariatnya jazai balasan-balasannya pahala dan surga itu adalah hak wa rusuluhu haqqun rasul-rasulnya adalah hak fala sama haqqun illa fillahi wa ma minallah wa ma manallah jadi tidak ada di sana hak kecuali pada Allah dan apa-apa yang Allah berikan karunia pada yang benar. Sekarang nama Allah Al-Mubin di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perumpamaan al-haq yang batil itu sesuatu yang menakjubkan. Yang kita kadang-kadang luput. Ini buat mereka yang mungkin sebagai peringatan buat orang-orang yang mereka terpukau, terkagum-kagum dengan kebatilan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat ar radu Nah, ayat 17. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال mereka yang berpegang dengan al-haq dengan percaya dengan apa yang disebutkan oleh Allah tadi oleh para ulama tentang makna al-haq terkait dengan nama Allah jangan khawatir bahkan Syekhul Islam menyebutkan semakin al-haq itu digencet, diserang, ditekan, justru semakin bersinar, semakin nampak kebenarannya. Semakin kuat pembelaannya, ya. Nah, Allah sebutkan di Allah menurunkan dari langit air, maka mengalirlah lembah-lembah itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fahtamalat sailu zabadar rabia, maka dalam aliran air itu membawa buih-buih dan nah, kita lihat air yang mengapung-apung itu di permukaan itu kan banyak sampai menutupi. Kadang-kadang hujan. Nah, terpukau kita dengan apa yang terlihat di atas permukaan itu. Gelembung-gelembung air, buih kotoran-kotoran yang terapung. Membuat kita tertutup, nggak melihat air yang di bawahnya, yang bermanfaat. Nah ini yang di disinggung oleh Pak nah, diterangkan oleh para ulama. Seakan-akan kita jadi kita dikecoh oleh mata kita, nah, melihat betapa banyaknya kotoran yang hanyut, buih-buih yang terbawa oleh aliran air tersebut. Berarti kemana airnya? Gak ada air berarti. Yang ada hanya kotoran tidak. Allah sebutkan fa'amma ma'nab fa'amma zabadu fayadhabu jufa'abui kotoran-kotoran itu akan menyingkir ke tepi tersingkirkan nah kebatilan yang menutupi al-haq itu seperti buih-buih gelembung-gelembung kotoran-kotoran yang terapung di atas permukaan air ketika hujan turun. Adapun al-haq itu seperti air yang di bawahnya. Fa'am amma zabadu fayadhabu jufa'a, pasti akan hilang. Nah, seperti itu juga di perumpamaan diperumpamakan oleh Allah. Nah, gelembung-gelembung buih-buih tadi, kotoran-kotoran tadi seperti yang dibuat oleh para pandai emas atau besi. Nah, nampak gelembung-gelembung buih kotorannya. Sebetulnya emas atau besinya itu ada di bawah. Itu yang paling bermanfaat. Nah, kebatilan-kebatilan itu akan lenyap. Sementara fa'amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Air yang bermanfaat itu akan tetap mengendap. Ada di di atas tanah tersebut, meresap. Nah, seperti itulah al-haq dan ba, batil itu memakan oleh Allah. Nah, maka ya, kebatilan itu pasti akan tersingkir. Tinggal orang-orang yang berpegang dengan al-haq itu sabar atau tidak. Dia berjalan di atas al-haq. Nah, memang seperti seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kal qabid alal jamr seperti orang yang menggenggam bara di saat orang-orang seperti dia nah begitu antusiasnya untuk mengejar dunia tapi dia nah tidak kalaupun dia bekerja bukan untuk dunia nah, tapi untuk menjaga nah kehormatannya nah <clears throat> Qala al-mubin Hai kalau di sini sebutkan al-bayyinu amruhu. Al-bayyinu amruhu fil wahdaniyah. Yang jelas urusannya dalam hal wahdaniyati. yatabayyinu amruhu ya baik kalau di sini disebutkan nah, dari kata bana syai'u bana syai'u bayanan artinya ittabaha jadi jelas fahuwa bayyin fahuwa bayyinun wa abana syai'a huwa mubinun fahu huwa wa abana syai'a abana asy-syai'a huwa mubinun ini pelaku dari isim fa'il dari abana yubinu mubin yang menjelaskan Al-mubin kata az-zujaji ismul fa'il. Jadi kata abana yubinu mubin. Seperti aznaba yuznibu muznib. Pelaku do, pelaku dosa nggak dikat, dikatakan zanib, tapi muznib. Paham ya? Nggak dikatakan zanib, tapi muznib. Aznaba yuznibu muznib abana yubinu mubin. <clears throat> Min abana ismul fa'il dari abana. Ini fahuwa mubinun. Dikatakan mubin idza azhara wa bayyana. Idza azhara ketika dia menampakkan wa bayyana ketika dia menjelaskan. Nama ini disebutkan cuma satu di dalam surat An-Nur ayat 25 tadi. Nah, wa ya'lamuna anna Allah al haqqul mubin, yakni ya'lamuna an yauma idzin mereka tahu pada hari itu annallaha huwal haqq mereka tahu bahwa Allah nah, mereka tahu bahwa Allah adalah hak. Alladhi yubayyinu lahum yubayyinu lahum yang menjelaskan kepada mereka haqa'iqa hakikat-hakikat makana ya'iduhum makana ya'iduhum apa yang Allah janjikan fid dunya di dunia minal azab Nah satu sisi Nurdin punya nah Adapun Az-Zujaji menyebutkan setelah menerangkan makna lugawi, beliau mengatakan, "Fallahu tabaraka wa ta'ala al-mubin al-mubin li ibadihi sabilar rasyad." Al-mubin yang menjelaskan bagi hamba-hambanya sabilar rasyad, wal muwaddihu dan menerangkan pula kepada mereka lahum al-a'mal amalan-amalan al-mujibatu al-mujibata li thawabihi yang mengharuskan ya niatnya amalan-amalan yang mengundang pahala Allah wal amal al mujibah li iqabihi dan amalan-amalan yang menyebabkan hukuman dari Allah. Nah, jadi Allah itu al-mubin, Allah menerangkan jalan petunjuk kepada hamba-hambanya. Menjelaskan sebab-sebab petunjuk, menerangkan pula nah, amalan-amalan yang menyebabkan datangnya pahala menerangkan pula amalan-amalan yang menyebabkan datangnya siksa. Ini makna al-mubin terkait dengan nama Allah. Ada lagi makna al-mubin sama seperti al-had artinya mirip tapi ini kata al-Hulaimi wa huwa la yakhfa wa la yankatimu la yakhfa tidak tersembunyi tidak samar tidak nah, tertutup ya. Wala yang katimu sama, tidak tersembunyi, tidak samar dan tidak tersembunyi. Berarti kan jelas al-mubin sama seperti al-haq. Al-haq itu yang mutahakik jelas. Nah, Semakna dengan itu dikatakan oleh Al-Asbahani, Al-Mubin artinya al Bayinu Amruhu. al Bayinu Amruhu. Seperti tadi kan dalam Fi Al-Wahdaniyah. Nanti tapi secara umum ini. al Bayin Amruhu. Itu nama, makna dari nama Allah Al-Mubin. Secara bahasa. al Bayinu Amruhu. Yang jelas urusannya. Ada yang sama dengan urusan Allah? Tidak ada. Nah, berarti dari nama Allah Al-Mubin ini juga dari nama Allah Al-Haq tidak ada yang tersamar tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bentangkan di alam semesta ini tentang keberadaan Allah, tentang wujudnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang rububiyahnya, tentang keberhakannya mendapatkan uluhiyah diibadahi itu adalah perkara yang jelas Jelas? Iya. Liman lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bagi orang yang masih punya hati. Nah. Dan lagi bahwa Allah adalah Al-Haq, bahwa Allah adalah Al-Mubin. Apa yang Allah terangkan tentang Al-Huda, Al-Haq, ar-rasyad tentang siratul mustaqim itu adalah perkara yang jelas pula. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai hidayah linnas bukan untuk orang-orang tertentu, golongan tertentu, Apalagi Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat-sifat dari kitabnya yang berisi tentang kalam-kalam Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jelas. Maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang jelas. Nah, terkait pula dengan nama Allah Al-Haq, maka apa yang ada di dalam Al-Quran adalah hak. Karena itu merupakan kaul atau akwal akwaluhu subhanahu wa ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna firman-firman Rabbmu dalam hal sidqan. Sempurna dalam hal kejujuran. Berarti apa? Hak. Pasti. Wa adla. Dalam hal keadilan. Keadilan apa? Perintah dan hukum-hukumnya. Larangan-larangannya. والله a'lam بالصواب Baik, ini terkait dengan nama Allah Al-Haqqu Al-Mubin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nama berikutnya insyaallah Al-Quddus Assalam. Al-Quddus Assalam. لنا سبحانك اللهم وبحمدك